Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din, azdan yu'azzakumullah jami'an. Sebelum kita nah melanjutkan nah bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-14. Na'am barakallahu fiikum tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi'asyar Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi talat hatta yusami wa nasu nafsi wa tarbu dini al-bukhari jamaah wa bukhari muslim. Naam, tafadhal. wa tariku wa lidinihi Sudah hafal belum? Wa tariku lidinihi Antum dulu bismillah Awan am ahsan. Tafadhal. Ulangi lagi. Naam barakallahu fikum tafaddal. Fadal. نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأم المسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والمنفذ النفس والتارك الجنين المحارب الجماعة والمسلم نعم تفضل Tfaddal. An Abi Abdurrahman Bismillah. Naam, تفضل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعه رواه البخاري ومسلم نعم تفضل tarikul ini. Naam Akh Abdul Malik mau nyoba? Sudah hafal belum? Mau nyoba? Mau? Belum? Labas. Hadis pertama. Yang pertama dulu. innama likulli imri'in fahijratuhu Fahijratuhu Fahijratuhu Apa? Apa? Rahu Khair soallah apa khair soallah Mutabakun alaih Antum hadis pertama sudah hafal Akhbatul Malik Hadis pertama sudah hafal Ya bismillah Na'am ahsantum barakallahu fikum. Insyaallah taala yang lainnya menyusul kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau di sini perhatikan baik-baik barakallahu fikum. As-salisu ya. Yang ketiga, at-tariku lid-dini termasuk salah satu penyebab yang semula haram darahnya untuk ditumpahkan, untuk dialirkan ternyata ada sebab-sebab yang jadi halal dan diperbolehkan untuk menumpahkan darahnya. Yang ketiga adalah atari kulidini, orang yang meninggalkan agamanya. Perhatikan baik-baik. Orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad maksudnya. Man baddala dinahu faqtuluh. Hadis yang akan kita baca nanti. Wa huwal murtad, yaitu murtad. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau murtad hukumannya dibunuh. Hati-hati. Qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Jadi hukumannya dibunuh. Nah, barakallahu fikum orang-orang yang murtad wa illa awal mulanya haram, darahnya itu dialirkan karena muslim, tapi karena murtad berpindah agama menjadi halal. Allahul musta'an. Kita lihat, li'annahu syahida wa'tarafa anna hadzal din haqqun karena dia pernah bersaksi dan meyakini serta mengakui bahwasanya agama ini yang benar. Perhatikan baik-baik eh, meyakini bahwasanya agama ini benar, tapi ternyata dia murtad gitu loh, keluar dari agama itu, menganut agama yang lain. Mungkin sebabnya karena satu kerdus Indomie, atau mungkin karena harta, atau mungkin karena artikel-artikel. Akhirnya apa? Diajak dari hari Ahad pergi kemana Ke gereja dibaptis. Akhirnya berubah agama. Allahul musta'an hati-hati. Hukumannya dibunuh. nah Tentunya yang sudah kita sebutkan yang menghukum bukan rakyat sipil, tapi apa? pemerintah pemimpin, waliul amr. Kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Naam. Wa dakhala fil Islam. Kemudian orang tersebut sudah masuk Islam. Summa ba'da ma'rifatihi waqtina'ihi yartaddu. Kemudian setelah dia mengenal Islam dan perhatian penuh dengan Islam tersebut, yartaddu, tiba-tiba dia murtad. Sebabnya apa seringnya? Dunia Sebabnya seringnya dunia hati-hati barakallahu fikum. Dunia itu bisa mengubah orang yang semula berada di 100 menjadi berubah 100 derajat. Paham ya? Berubah drastis secara tepat gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hadisnya sudah kita lewat tuh. Hadisnya Abi Hurairah wa Muslim, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Menjual agamanya dikarenakan hanya mengharapkan arad sedikit daripada dunia. Enggak banyak. Yang diharapkan sedikit Nah, barakallahu fikum. Satu orang ambil semuanya semuanya. Nah. Yang diharapkan bukan banyak, hanya sedikit yang diharapkan daripada dunia tapi akhirnya menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual akidahnya, berubah. Allahul musta'an hati-hati barakallahu fikum. Terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah apa? Syubhat wa syahwat, fitnah dunia, fitnah harta. Orang kalau nggak berhati-hati berbahaya sekali. Karena dipermisalkan yang namanya dunia itu apa? Hijau dan manis. Siapa yang tidak tertarik dengan sesuatu yang hijau, yang manis? Hati-hati barakallahu fikum na'am. Ini perhatikan baik-baik, murtad tiba-tiba. Fahada dalilun ala fasadihi. Ini adalah dalil yang menunjukkan rusaknya. Fahada yuqtalu haddan himayatan lid-din min at-tala'ub. Ini orang yang seperti ini dibunuh sebagai bentuk apa hukuman. Hukumannya dibunuh himayatan lid-din dalam rangka menjaga agama ini minat talaub dari permainan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam rangka menjaga agama ini dari permainan. Karena kalau enggak dibunuh barakallahu fikum orang-orang akan bermain-main. Orang-orang akan bermain-main dengan agama ini sehingga ini, mereka kira enggak ada hukumannya. Tapi kalau dibunuh orang takut. Paham ya? Orang takut dengan ditegakkan hatta di itu. Naam. Kita lihat wasaddan ditarikin mufsidin dan dalam rangka untuk menutup jalannya orang-orang yang bikin rusak alladzina yuriduna sarfan nas 'anil din yaitu orang-orang yang mereka menginginkan memalingkan eh, mereka ingin memalingkan manusia dari agamanya ini biasanya yang mudah terkena terserang adalah orang-orang yang biasanya bisa dikatakan ekonominya lemah atau dikatakan miskin atau fakir terkadang dimasuki sosok-sosok yang tidak dikenal atau tidak bertanggung jawab mungkin bahwa makanan, minuman, uang, harta, paham ya? Lama-lama tertarik. Setelah tertarik di bagian artikel-artikel, tulisan-tulisan, mungkin tulisan yang mengandung ajakan agama Kristen, agama Katolik, Buddha atau Hindu atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Dan banyak terjadi. Kita lihat para fikum, li'anna ba'dahum yadkhulu fil Islam dhahiran, tsumma yartaddu. Karena sebagian mereka ada yang masuk agama Islam setelah dohirnya saja. Nah, tayyib. Setelah dohirnya saja. Tsumma kemudian murtad. Setelah dohirnya dia masuk Islam, mungkin karena ingin menikahi seorang wanita misalkan atau ingin mendapatkan harta. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dapat hartanya, dapat wanitanya, murtad dia. Hati-hati ya. Nah, oleh karena itu jangan sok jagoan. Nanti aku akan menikahi seorang wanita kafirah setelah menikah aku ubah menjadi muslimah. Itu jangan apa? Jangan merasa aman seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang justru setelah menikah laki-lakinya yang berubah mengikuti wanita tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum antum pernah lihat dan pernah dengar kisahnya siapa itu? Seorang ahlu sunnah semula dia kokoh di atas sunnah tapi karena menikahi sepupunya anak perempuan pamannya yaitu siapa? Imran bin Hitton Imran bin Hittan dulu terkenal ma'ruf dengan dikenal dengan apa? Ahlu sunnah. Imran bin Hittan. Tapi gara-gara dia cinta dengan anak pamannya, yaitu sepupunya, sepupunya punya pemikiran khawarij. Paham ya? Nah, dia ingin menikahinya tujuannya agar membalik, mengubah eh, perempuan tadi dari pemikiran khawarij menjadi, menjadi ahlus sunnah. Tapi justru sebaliknya. Imran bin Hittan yang berbalik arah akhirnya terpengaruh pemikiran khawarij, bayangkan. Jadi bukan permasalahannya, wah anak sudah kuat, anak sunni salafi, mungkin aku akan menikahi wanita Hizbut Tahrir biar nanti dia jadi al-sunnah. Hati-hati. Caranya solusi yang terbaik kalau akhwatnya perempuannya masih berada di lembah Hizbin, dikasih syarat dulu. Aku siap menikahi nam kamu dengan syarat kamu keluar dulu dari lembah Hizbin. Itu syarat yang paling baik. Karena nanti apa? Kalau sudah keluar baru ada pernikahan. Tapi kalau kalian menikahi wanita atau akhwat yang belum jelas, itu nanti dikhawatirkan terjebak di situ. Buktinya nanti seorang imam, Imran Hitan. Nah, barakallahu fikum, dulunya ma'ruf, ahlu sunnah, sunni salafi. Tapi gara-gara anak perempuan pamannya tadi, sepupunya, dia menikahinya. Tujuannya apa tadi? Ingin mengubah, ingin mengubah nah barakallahu fikum perempuan tadi dari pemikiran khawarij menjadi pemikiran ahlu sunnah. Tapi justru Imran Hitan yang kalah. Eh, akhirnya dia berbalik arah, justru Imran Hitan punya pemikiran terpengaruh dengan pemikiran khawarij. wallahualam. billah. Allahul musta'an. Syahidnya di sini barakallahu fikum. Sebagian manusia mereka masuk ke dalam agama Islam dohirnya saja. Tsumma yartad, kemudian murtad liyaqulan nas. Naam barakallahu fikum agar manusia berkata, lam yatadda illa annahu ra'a anna ad-din laysa fihi salahiyatun. Perhatian baik-baik ini. Agar manusia mengatakan tidaklah dia murtad kecuali karena dia melihat dalam agama Islam itu nah tidak ada kebaikan. Jadi dia ingin merusak, masuk agama Islam sebentar, setelah itu keluar. Nah, ketika keluar menyebarkan kabar bahwasanya agama Islam itu enggak ada kebaikan. Masa Rasulullah menikahi Aisyah ummul mukminin ketika usia 6 tahun katanya. Kemudian dukunnya 9 tahun. Ini kriminalitas kata mereka. Kata mereka kriminalitas. Tahu kriminalitas Muhammad? Apa itu? Kejahatan kata mereka. Allahumma musta'an ini berbahaya sekali. Padahal agama nah barakallahu fikum agama Islam ini telah dilindungi, dilindungi dengan undang-undang Al-Qur'an dan As-Sunnah sembarangan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah ini. Li'anna hadha alladhi irtadda minal mufakkirin. Dikarenakan orang-orang atau dikarenakan orang yang murtad ini termasuk orang-orang yang nah mufakirin orang-orang yang banyak berpikir. Nah, barakallahu fikum wa minal mudrikina umur dan termasuk orang-orang yang bisa dikatakan mendapatkan perkara-perkara yang dia dapatkan. Jadi dia masuk Islamnya bukan tujuan karena apa? Bukan karena agama itu yang benar, bukan. Tujuan karena dunia. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Menjual agamanya dikarenakan hanya mengharapkan segelintir berat dunia. Hati-hati para kalafikum. Dunia kita lampaui semampunya, seadanya, secukupnya. Paham ya? Tidak boleh kita menggebu-gebu Paham ya? Berambisi terus dunia dunia dunia jangan. Paham ya? Tapi dunia kita ambil secukupnya. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan sampai kau melupakan bagianmu dari dunia, tapi tidak sepenuhnya untuk dunia. Karena kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Nah, aslan jangan terbalik. Dunia diciptakan untuk kita. Sebagai apa Abdurrahman? Sebagai apa Talha? Sebagai apa? Sebagai tempat untuk beramal, memperbanyak amalan-amalan saleh. Paham ya? Tapi kalau dibalik keliru. Paham ya? Kalau kita diciptakan untuk dunia, berarti dunia terus yang kita cari. Jangan sampai terbalik ya, karena sudah kita lewati pantunnya bahwa saya dunia tanpa agama itu enggak ada berkahnya. Bagaimana kemarin? Apa? Dunia tanpa agama enggak ada berkahnya. Apa? Ingat ya? Antum? Eh, ingat ya? Antum? Antum? Ada lupa semua antum? La barakallahu Naam barakallahu fikum itu diingat-ingat ya. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. Alangkah indahnya dunia dan agama kalau bisa bersatu. Dunia sama agama kalau bersatu itu indah sekali kalau bisa bersatu. Tapi apa? La barakallahu dunya bila dini. Allah taala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Jadi hati-hati kalau dunia tanpa agama enggak diberkahi. Tapi kalau bisa menyatukan bagus. Tapi kira-kira bisa enggak kira-kira? kita upayakan untuk bersatu gitu bisa nggak kira-kira? Termasuk perkara yang berat. Seringnya kalau kita mengedepankan dunia, agama terlambat. Tapi kalau agama yang kalian kejar, akhirat yang kalian cari, dunia pasti dapat. Ini harus kita tanamkan di benak-benak kita semuanya. Kalau yang kita cari adalah agama, akhirat, dunia pasti dapat. Percaya nggak? Harus percaya. Paham ya? Karena terbukti. Paham ya? Tapi kalau yang antum cari adalah dunia, belum tentu akhirat dapat. Hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum karena semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kita lihat. Walau annahu ra'a fi hadzal din khairan lamartadda. Kalau seandainya orang tersebut melihat kebaikan dalam agama ini niscaya dia tidak akan murtad. Allah musta'an. Hakadza yaqulul munafiqun badi'aful iman. Seperti inilah yang dikatakan oleh orang munafikin dan orang-orang yang lemah imannya. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, orang-orang munafikun dan orang-orang yang lemah imannya Allahumma musta'an mereka mengatakan seperti itu dalam artian mereka seakan-akan enggak serius dalam menganut agama Islam ini fa idza qutila apabila terbunuh fa innan nas yahtarimuna din maka sesungguhnya manusia mereka memuliakan agama wa yatawaf wa yatawaqqafuna 'anil tala'ub bihi apabila orang tersebut dibunuh orang yang murtad tadi dibunuh niscaya apa manusia mereka akan memuliakan agama. Karena yang murtad sudah dibunuh gitu loh. Nah, dan apa? Dan mereka pun akan menghentikan dari bermain-main dengan agama Islam ini. Jadi jangan bermain-main barakallahu fikum agama Islam ini harus disertai dengan serius perjuangan, pengorbanan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun permainan-permainan enggak ada. Namanya bermain-main dengan agama hindari. Karena orang kalau bermain-main dengan agama itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa apa yang beliau katakan? Wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bila ilmin au au yu'in man takallama fid din bi ghairi ilmin au adkhala fid din ma laysa minhu. Nah barakallahu fiikum Syekhul Islam mengatakan fala yahillu li ahadin an yatakallam bid-din bi ghairi ilmin tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Au yu'in man takallama fid bila ilmin atau menolong orang yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Au adkhala fid din ma laysa minhu atau memasukkan perkara-perkara dalam agama yang bukan bagian dari perkara agama. Hati-hati barakallahu fikum. Seperti antum saksikan di akhir-akhir 6 bulan ini misalkan barakallahu fikum seperti ritual apa Isra Mi'raj ya enggak ritual memperingati apa Maulid Nabi atau semisalnya itu semuanya enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an wala sunnah oleh karena itu kita harus berhati-hati barakallahu fikum jangan bermain-main dengan agama serius na'am barakallahu fikum kemudian berikutnya waqaluhu al-mufariqu lil jamaah orang yang memisahkan diri dari jamaah maksudnya bagaimana jamaatul muslimin orang kalau udah murtad Orang itu kalau sudah murtad itu keluar di jamaatul muslimin. Allah musta'an. Nah, kita lihat, qila huwa alladhi yakhruju an waliyil amri wa yufariqu jamaatul muslimin. Ada yang mengatakan maknanya adalah yaitu orang yang keluar dari pemerintah atau pemimpin dan dia memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Wa yuradu bidzalikal khawarij. Ini. Yang diinginkan dengannya adalah khawarij. Karena khawarij yang Disebut oleh para ulama ada khawarij yang ekstrim, yang garis keras, ada khawarij yang bisa dikatakan bughah. Bughah itu termasuk orang-orang nam yang suka berbuat kedoliman. Yang yang ekstrim ini khawarij yang garis keras yang ekstrim itu yang Allah Taala yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih kila benar kila benar kila benar anjing anjing neraka anjing anjing neraka anjing anjing neraka itu khawarij garis keras Paham ya? Yang mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Yang Rasulullah mengatakan apa? Yatrukuna ahlal iman wa yad'una ahlal ausan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman namun justru mereka meninggalkan para penyembah berhala. Yamrukuna minad din kama yang sahmu minar ramiyah. Artinya apa? Mereka melewati agama Islam ini dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan anak panah yang melewati buruannya lewat begitu saja, enggak membekas, la darah wala daging. Paham ya? Maksudnya itu enggak ada nilainya gitu loh. Coba kalau anak panah itu biasanya kena buruannya, itu paling minim ada yang tersisa di situ mungkin darahnya atau mungkin dagingnya. Ini enggak. Yang namanya din kama yang sahmu minar ramiyah. Paham itu ya? Jadi melewati agama Islam ini bagaikan lewatnya anak panah tadi dari buruannya. Lewat begitu saja. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, adapun khawarij yang bugha, bugha yang mereka adalah ahlud dalal, mereka orang-orang sesat, yang mereka adalah orang-orang zalim, itu para ulama tidak mengkafirkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti yang kita saksikan khawarij zaman sekarang, nah barakallahu fikum yang mereka kebanyakan bugha, kebanyakan mereka adalah orang-orang zalim, ya, tidak berilmu, tidak berwawasan dan mereka hanya tertipu dengan apa? Dengan bujukan-bujukan jannah firdaus Jana Firdaus. Allah musta'an. Mereka hafal di antara mereka punya yang namanya semacam lembaran, eh, semacam sabuk apa kemarin? Sabuk yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala. Bayangkan itu. Sabuknya kan apa? Sabuk yang diiringi bom itu. Allah musta'an hati-hati ya, Malik ya. Eh, hati-hati dengan sabuk tadi. Sabuk pengaman katanya. Masuk ke surga kalau seandainya benar itu sabuk menuju surga, paham ya? seandainya benar, misalnya pemimpinnya yang maju duluan. Ya enggak? Tapi justru yang suruh maju siapa? anak buahnya. Orang-orang suka membunuh diri itu harus saksikan. Yang maju siapa duluan? Anak buahnya. Allah musta'an. Kalau benar-benar itu sabuk yang bisa menghantarkan ke surga, pemimpinnya yang pertama kali seharusnya karena rebutan surga. Kok malah diserahkan anak buahnya? Ini semuanya fitnah barakallahu fikum. Kita harus berhati-hati. Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala beliau menyebutkan ketika beliau mensyarah kitab Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah orang-orang khawarij zaman saat itu lebih bagus daripada khawarij zaman sekarang. Kenapa? Karena orang-orang khawarij zaman saat itu zaman Rasulullah hafal Al-Qur'an enggak? Hafal Al-Qur'an, ibadahnya Masya Allah hingga para sahabat sepelekan. Ibadahnya para sahabat sepelekan, diremehkan. Itu orang-orang khawarij zaman saat itu. Orang khawarij zaman sekarang bagaimana? Antum saksikan, pakainya pantolon, Ya enggak? Celananya ketat, jenggotnya pun dicukur, paham ya? Ibadahnya pun enggak tahu, salatnya pun berling, paham ya? Tahu berling atau? Tahu berling? Hah? Kadang-kadang ya, berling itu bahasa Jawa. Kober dan eling. Kober itu sempat, eling itu ingat. Jadi kalau sempat kalau ingat salat dia. Ya. Paham ya? Celana bantalon, khawarij zaman sekarang. Belum tentu hafal Al-Qur'an. Allahu musta'an. Ini disebut oleh Syekh Zaid bin Hadil Madkhali rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Daud rahimahullah. Kesimpulannya ikhwan fillah, a'azzani wa astakumullah, jadi orang-orang Khawarij apabila sampai tingkatan menghalalkan darahnya kaum muslimin, mereka masuk dalam kategori kila benar, kila benar, kila benar, anjing-anjing neraka. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Wal bughah, bughah adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka berbuat kedzaliman. Nah barakallahu fikum. Wa man syaqqa 'asat dan orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Pemberontak. Seperti apa sih contoh lain pemberontakan walaupun tidak perang? Demonstrasi. Demonstrasi termasuk pemberontakan bukan? Pemberontakan walaupun secara halus. Anda saksikan orang-orang berdemo itu, teriak sana, teriak sini, terkadang apa? melakukan apa? barangkali fikum kriminalitas kejahatan, bakar apa fasilitas umum, Terkadang sholat pun tidak berjamaah. Seharusnya sholat di masjid, sholat di enam jalan raya. Allah mustahil. Campur baru laki dan wanita bukan mahramnya. Banyak sekali kemungkaran kemungkaran kemungkaran kemungkaran mengenai demonstrasi. Enggak perlu disebutkan satu persatu. Paham ya? Enggak perlu disebutkan satu persatu. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa kharaja 'alal jamaah dan dia keluar dari jamaatul muslimin. Demo tadi itu. Hati-hati barakallahu fikum jangan antum tertipu pulang ke kampung dia ada demo ke Jakarta mau. Hati-hati itu. Paham ya? Ini memperingati acara 212 katanya. Nah, bulan tanggal 2 bulan 12. 212 kata mereka. Ayo demo ke Jakarta, ikut. Jangan. Hati-hati walaupun dikasih pulus, duit jangan mau. Itu semuanya langkah-langkah gerak-geriknya orang Khawarij walaupun mereka berselimut apa? Berselimut seakan-akan bagus. Ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Menyampaikan menyampaikan apa? keluhan rakyat katanya. Jangan tertipu. Paham ya? Daripada antum berangkat ke Jakarta, teriak-teriak di sana, lebih baik hadir di majelis ilmu. Ya enggak? Naam. Paham ya? Hadir di majelis ilmu, membacakan Al-Qur'an, As-Sunnah, walhamdulillah. Kita lihat. Fa innahu yuqatalu daf'an syarri. Maka orang yang seperti ini yang keluar dari jamaatul muslimin yang murtad tadi masuk dalam kategori murtad juga. Nah, barakallahu fikum diperangi, dibunuh dalam rangka untuk menolak kejelekannya. Fa idza qutila bil qital wal jihad fa inna qatlahu ma'dzunun bihi syar'an. Apabila telah diperangi dengan peperangan dan jihad, maka sesungguhnya pembunuhan tersebut telah diizinkan secara syariat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza Jadi orang-orang Khawarij yang seperti ini bentuknya modelnya yang menghalalkan darahnya kaum muslimin manakala membuat keonaran, kerusuhan, kerusakan di sebuah negara pada asalnya kalau mereka nggak mau dibendung, nggak mau dinasihati, diperangi. Siapa yang merangi? Ulatul umur, pemimpin atau pemerintah. Adapun kita rakyat sipil tidak boleh mengawali. Paham ya? Na'am barakallahu fikum Allahul musta'an. Kata beliau, "Li'annahu siyanatun lid-din min at Karena pembunuhan ini kita bunuh orang tersebut dikarenakan dalam rangka untuk menjaga agama dari talaub. Apa talaub? Bermain-main. Paham ya? Jadi agama itu jangan sampai dijadikan dijadikan apa tempat bermain-main. Nah, Allah musta'an. wasiyatun ijma' wasiyatun listima'i kalimatul muslimin dan dalam rangka untuk menjaga bersatunya kalimatnya kaum muslimin bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah hanya huwal mufarikul jamaah. Inilah yang dikatakan apa orang yang berpaling dari jamaah. Allah musta'an. Ikhwan fi din, azdan wa zakumullah. Jadi semakin jelas nampak bahwasanya tiga perkara tadi termasuk sebab yang semula haram darahnya kaum muslimin jadi halal. Yang pertama apa? Kisos. Yang kedua murtad. Yang ketiga apa? Rajam. Rajam itu apa? Barakallah eh, barakallahu fikum Yusuf. Rajam itu apa rajam itu? Dirajam ini, hukumannya dirajam. Rajam itu apa? Dilempari batu sampai sampai meninggal dunia. Kalau kisos Orang bunuh dibalas dengan bunuh. Kalau murtad apa? Murtad. Apa? menjual agamanya. Murtad menjual agamanya. Baru nyerempet saja ini, baru nyerempet. Apa murtad? Kenapa? Yang serius apa? Murtad? Apa? Mengeluarkan diri dari Islam. Labas, murtad itu Nah, barakallahu fikum berpindah agama secara globalnya. Dari agama Islam menuju agama yang lain, keluar diri dari agama Islam masuk juga dalam kategori murtad. Kita selesaikan barakallahu fikum. Fadalla dzalika ala anna al-muslima yalzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka hadis tersebut perhatikan baik-baik menunjukkan saya seorang muslim harus wajib berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan imam mereka. Jadi jangan bikin imam sendiri Jangan dikira bayat seperti jamaah. Nah, barakallahu fikum. nah jamaah Islamiyah atau jamaah apa itu namanya itu? Nah barakallahu fikum LDI. Eh, LDI atau Islam Jamaah ada bayat mereka di bawah pemimpin yang sah. Ada bayat di antara mereka. Nanti kalau gajian itu ada sekitar 10% atau berapa dipotong gajinya dimasukkan ke nah barakallahu fikum ke amirnya, pemimpinnya. Itu seperti Islam LTII. Jadi kalau antum lihat di pinggir jalan LTII anak panah, nah itu. Paham ya? LTII itu apa sih? Nah, lembaga dakwah Islam Indonesia. Versi mereka seperti itu. Padahal di dalamnya kesesatan. Dan wallah alam apakah sampai saat ini atau tidak yang masyhurnya dulu dikenal dengan Islam jamaah dulunya. Islam jamaah. Jadi kalau bukan jamaahnya dianggap sesat, dianggap najis. Dulu pernah ada kejadian barakallahu fikum ada salah seorang ikhwah sholat di masjid mereka. Karena bukan jamaahnya, selesai sholat di pel sama mereka. Karena dianggap najis. Ikhwah ini juga iseng-iseng. sampai dipel, sholat sunnah lagi situ. Keluar pel lagi sampai berapa kali itu. ya? Akhirnya orangnya marah-marah juga. Karena capek ngepel terus. Iya enggak? Nah, itu kalau antum saksikan, ini terbukti ya. Ada pakaiannya yang sudah jemur. Kemudian kalau antum yang misalkan ada hujan kemudian antum ambil pakaiannya, diselamatkan gitu. Mereka nggak mau. Nanti cuci lagi. Bayangkan itu. Allah mustahil. Padahal musim hujan keringnya lama ya. Sama dia malah dicuci lagi. Sudah hampir kering kita ambilkan gitu. Karena khawatir terkena hujan. Tahu yang ngambil siapa? Si fulan. Bukan dari jamaah kita. Bukan dari jamaah kita. Dicuci lagi sama mereka. Karena dianggap apa? Najis. Hati-hati. LTII Paham ya? Lembaga dakwah Islam Indonesia versi mereka. Sekitar sini banyak di sekeliling Nah barakallahu fikum sekitar sini banyak intinya Eh, barakallahu fikum cabang-cabang mereka. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Nah, enggak ada bai'at, enggak ada imam setelah imam yang kubra. Ada tapi disyaratkan. Kapan itu? Ketika safar. Itu pun namanya imam safar. Paham ya? Imam safar ditegakkan ketika mau safar saja. Setelah safar selesai enggak ada imam lagi. Jadi antum misalkan mau safar dua orang, tiga orang, angkat satu sebagai amirnya, pemimpinnya. Di situ antum harus taat semuanya. Mau singgah pun harus izin, mau kemana harus izin. Paham ya? Karena itu amirnya. Tapi setelah selesai safar selesai, enggak ada amir lagi. Enggak ada pemimpin lagi di situ. Paham ya? Namanya amiru as-safar. Mahum salah ya? Jadi hati-hati para barakallahu fikum, jangan tertarik dengan Islam-Islam yang ada bayat di dalamnya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wala yufariquhum na'inan, wala yufariquhum dan tidak memisahkan diri dari jamaatul muslimin Fa'in farakohum istahakal istahaqqal Apabila dia berpaling atau mengisahkan diri dari jama'atul muslimin dan imam mereka istahakal qatl, maka berhak untuk dibunuh. Himayatan amni dalam rangka untuk menjaga keamanan wali jama'atul muslimin dan juga dalam rangka untuk apa? Nah, menjaga enam jama'atul muslimin persatuan kaum muslimin. Seperti orang Khawarij tadi. Allah mustahil kalau berontak kemudian bikin keonaran, kerusuhan, maka boleh diperangi oleh pemerintah. Nah, karena mereka membuat keonaran dan mulai duluan. Wa himayatan lil kalimah minat tala'ub dan juga dalam rangka menjaga nah barakallahu fikum satu kalimat dari permainan-permainan wal fasad dan juga kerusakan alladhi hurriyat hurriyatur ra'yi ini. Hati-hati ini. Yang mereka menamakan dengan apa? Bebasnya di dalam berpikir. Jadi bebas orang berpikir bebas, merdeka. Dia mau berpikir apa saja silakan katanya. Kita katakan tidak seperti itu. Bahkan kita berpikir itu ada batasannya. Maksudnya bagaimana? Harus pikiran kita tunduk di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan Al-Qur'an dan Sunnah kita akal-akali. Tapi bagaimana akal kita tunduk dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Allah mustahil. Jadi hati-hati. hurnya ra'yi. Jadi pikiran itu bebas, mau mikirkan apa saja silahkan. Yang jelas barakallahu fikum mau memberontak, mau kudeta, revolusi, silahkan kata mereka. Ini keliru ahlus Sunnah wal jamaah sangat mengecam keras yang namanya tindakan apa? kriminalitas, tindakan terorisme, kejahatan, komunisme, ateisme, yang pada isme-isme itu, paham ya? Ahlus sunnah sangat tidak suka. Karena identiknya seringnya jelek sekali. Paham ya? Nam komunisme, ateisme, eh, terorisme, paham ya? Kriminalitas kejahatan, kudeta revolusi, penggulingan kekuasaan, itu semuanya mamnu haram, setara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Wa qad kafala al-Islamu ra'yi bil haqq dan sungguh agama Islam telah apa? Telah memberikan na barakallahu fikum istilahnya telah apa? Barakallahu fikum telah dititipkan dalam agama Islam ini, telah ditanggung dalam agama Islam ini untuk apa? Untuk merdeka dalam fikir tapi dengan kebenaran. Maksudnya ya, jadi sudah ditanggung oleh agama Islam. Di dalam agama Islam kita bebas berpikir tapi al-haq. Tapi dengan al-haq ini, jangan sampai keliru ya. Berpikir bebas silakan. Nah, tapi apa? Harus ada unsur al-haq ini. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Bi an ya'malal muslimu 'ala idharil haq, yaitu dengan cara seorang muslim mengamalkan suatu amalan 'ala idharil haq, untuk menampakkan al-haq. Paham itu ya maksudnya ya? Jadi seorang muslim mengamalkan suatu amalan Nah barakallahu fikum untuk menampakkan al-haq. Ini termasuk kebebasan. Nah, wala yakhafu billahi laumata la'im dan dia tidak takut dengan nam dia tidak takut di jalan Allah dengan celaan orang yang mencela. Jadi enggak perlu takut barakallahu fikum. Kalau dakwah takut dibunuh itu keliru. Wah, anak takut dibunuh harus bikin yayasan. Dakwah kalau tanpa payung yayasan enggak bisa berdiri katanya. Kata siapa? Itu enggak benar. Dakwah itu siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik. Dakwah itu enggak perlu proposal, enggak perlu pakai penggalangan dana, enggak perlu pakai yayasan-yayasan pelang-pelang itu enggak perlu, yayasan Al-Ansar karena dulu anak pernah di situ ya. Jangan salah paham. Dulu anak pernah di Al-Ansar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, pernah di sana beberapa saat dan beberapa waktu. Jadi anak tahu persis yayasan Al-Ansar itu bagaimana. Dan yang semisalnya, paham ya? Enggak perlu pakai yayasan-yayasan. Paham ya? Enggak perlu pakai organisasi-organisasi parlemen-parlemen enggak perlu. Paham ya? Siapa yang melindungi dakwah? Siapa yang melindungi dakwah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ya, ada orang yang mengatakan Pokoknya kalau dakwah itu tanpa yayasan nggak akan bisa berdiri. Ini orangnya ngomongnya ngabur, nggak benar. nggak ada dasaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang mendirikan dakwah itu? Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berdakwah takut mati, enggak usah dakwah sekalian. Paham ya? Orang berdakwah terus setiap resiko barakallahu fikum. Di penjara pun siap kalau dia tidak bersalah, nanti di situ jelaskan. Paham Nah, seperti Syekhul Islam, beliau di penjara. Eh? Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal disambuk hingga pingsan, dipenjara, tetap tegar menyampaikan al-haq barakallahu fikum. Jadi enggak perlu antum takut didatangi polisi, tentara, datang misalkan Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Jelaskan apa yang dibutuhkan itu selesai. Yang jelas yang namanya ahlus sunnah itu enggak perlu takut. Enggak perlu kemudian dikasih pelang anti terorisme. Enggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti yang saksikan di tiga pinggir jalan itu ya, RII anti terorisme. Eh, apa RII? Radio Islam Indonesia. Allah Ustaz. Enggak perlu antum tulis seperti itu barakallahu fikum. Anti terorisme itu dibuktikan dengan ucapan, ideologi, pemikiran, sebarkan. Enggak perlu dengan tulisan-tulisan seperti itu. Allahu musta'an. Ini sekedar apa? Sekedar himbauan dan juga motivasi bahwasanya yang namanya al-haq itu enggak perlu takut dengan celaan orang yang mencela, cacian orang yang mencaci. Sampaikan, kulil haqqo walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Memang pahit rasanya. Antum mengucapkan al-haq pahit enggak? Abu Muhammad? Pahit enggak rasanya? Sudah pernah rasakan? Nah, barakallahu fikum. Pahit rasanya. Maksudnya itu akan menghadapi ujian, cobaan, cacian, makian. Kalian Islam apa? Celananya cingkrang, eh, berjenggot kayak kambing misalkan, istrinya bercadar kayak pakai karung. Macam-macam yang mereka tuduhkan itu macam-macam. Itu sabar. Ini sekedar memberikan apa nanti suatu ketika antum nanti kan besar setelah besar nanti akan memiliki pasangan. Jadi antum harus siap-siap sekarang gitu loh. Paham ya? Wah, ana takut nanti kalau punya istri bercadar dituduh ini. Akhirnya istrinya tidak bercadar. Istrinya akhirnya nggak pakai hijab. Jangan. Semangat, bismillah. Paham ya? Tuduhan-tuduhan itu nggak ada nah barakallahu fikum apa-apanya dibanding Al-Qur'an was sunnah. Jadi perlu kita bersabar dan siap menghadapinya. Naam. Amma huriyatul ra'yi binasril batil, adapun bebasnya pemikiran dengan untuk menolong kebatilan, eh, dengan menolong kebatilan, bebas berpikir tapi menolong kebatilan, wa dan meninggalkan agama, wa ta'nifi dan juga mencaci maki agama tersebut atau mencaci maki na'am barakallahu fikum ulama ahli sunnah misalkan, wa sabbi ahli khair nih dan mencaci maki ahli khair, ahli sunnah atau yang semisalnya, fahadi hurriyatun batilatun wa mufaraqatun lil jamaah. Maka yang seperti ini adalah apa? kebebasan yang batil dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Memisahkan diri daripada al-had karena jamaah itu apa sih al-jamaah kemarin? Berkata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Faqih wal mutafaqih oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi apa kata beliau? al jamaah itu Ayo antum? Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran, perhatikan baik-baik, walaupun engkau sendirian. Sendirian enggak masalah, tapi mencocoki al-haq itulah jamaah. Paham ya? Karena semua dalil yang mengajak untuk berjamaah itu maksudnya apa maksudnya? Berpegang teguh dengan al-haq, Al-Qur'an was sunnah. Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal murad bihi luzumul haqqi wattiba'u. Kapan saja datang dalil untuk senantiasa berjamaah, bersatu berjamaah. Itu maksudnya apa? Luzumul haqqi wa tiba'uh. Senantiasa di atas al-haq dan mengikutinya. Mahfum insyaallah ya? Naam ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi mencaci maki ahli al-haq, mencaci maki para masyayikh, para ulama ahli sunnati wal jamaah termasuk min alamati ahli bidah. Jadi alamatu ahli bidah nam al-waqi'ah fi ahli al akhar Paham ya? Jadi termasuk tanda ahli bidah itu adalah mencaci maki ahlul athar, mencaci maki ahlul hadis, menghina ahlul khair, menghina ahlus sunnah. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Ikhwani fi din azza nazakumullah, berarti sudah kita selesaikan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala terhadap hadis yang ke-14 insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan baca hadis yang ke-15 yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai nah perkara-perkara yang harus kita ketahui dan bentuk kesempurnaan keimanan seorang terhadap Allah dan hari akhirat di antaranya berucap ucapan yang baik atau lebih baik diam nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin